wa taala senantiasa menjadikan apa yang telah kita amalkan mendapatkan ganjaran yang berlipat ganda di sisi Allah tabaraka wa taala alhamdulillah kembali kita melanjutkan kajian kita dari mendulang faedah dari kitab Uddatus Sabirin wa Dhakhiratus Syakirin karya Al-Allamah Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahmatullahi taala alaihi dan ini adalah merupakan pertemuan kita yang ketiga di bulan Ramadan pada tanggal 3 Ramadhan tahun 1441 Hijriyah yang bertepatan dengan tanggal 26 April dalam kalender Nasrani pada hari Ahad dan pada pertemuan kita di sore hari ini Kita memasuki bab yang ke-14. Berkata Al-Allamah Abu Abdullah Muhammad ibn Abi Bakr ibn Ayyub Ibn Qayyim Al-Jawziyah rahimahullahu ta'ala Al-Bab Al-Rabi Ashar Bab yang ke-14 fi bayani asyaqqis sabri 'ala nufus menjelaskan tentang kesabaran yang paling sulit yang paling berat dirasakan oleh jiwa-jiwa para hamba maka pada bab ini beliau menjelaskan tentang kesabaran yang paling sulit dirasakan oleh seorang hamba. Masyaqqatu sabri bihasabi quwwati da'i ila al-fi'li wa suhulatihi 'ala al-'abdi. Beratnya kesabaran itu itu tergantung dari dua hal. Yang pertama quwwatu da'i ila al-fi'l, kekuatan pendorong untuk melakukan satu perbuatan. Adanya dorongan yang sangat kuat di dalam diri. Yang kedua, wasuhulatihi alal abdi dan kemudahan yang dia miliki untuk melakukan perkara itu. Maka di saat itu, pada saat dia hendak bersabar, itu adalah kesabaran yang paling sulit, yang sangat berat sekali. Karena dari sisi kekuatan yang mendorong dia untuk melakukan kemaksiatan itu ada. Dan ditambah lagi sarana untuk melakukan hal itu dimudahkan. فإذا اجتمع في الفعل هذان الأمران كان الصبر عنه أشق شيء على الصابر maka apabila terkumpul dua perkara ini pendorong yang sangat kuat hasrat yang sangat besar ditambah dengan adanya sarana kemudahan untuk melakukan kemaksiatan itu Bila kedua hal ini terkumpul, dimiliki oleh seorang, maka bersabar untuk meninggalkannya merupakan perkara yang paling berat bagi seorang yang hendak bersabar. Wa in fuqida ma'an sahula sabru anhu. Dan apabila keduanya, dua perkara ini tidak terdapat pada diri seorang hamba, maka kesabaran itu mudah baginya. Pendorong tidak ada. Dia tidak memiliki dorongan hawa nafsu yang kuat untuk melakukan hal itu. Kemudian sarana untuk melakukan pun tidak dimudahkan. Maka untuk bersabar dalam kondisi seperti ini itu sangat mudah. Wa in wujida ahaduhuma wa fuqida al-akhar sahula as-sabr min wajhin wa sa'uba min wajhin. Dan apabila ditemukan salah satu dari keduanya, maka dia mampu, dia mudah untuk bersabar dari satu sisi, namun dia pun akan merasakan kesulitan dari sisi yang lain. Jadi kembalinya kepada dua perkara ini. Yang pertama adalah dorongan yang kuat untuk melakukan perbuatan itu. Syahwat misalnya yang menguat. Kemudian ditambah dengan adanya sarana, adanya kemudahan. Maka untuk bersabar meninggalkan perbuatan kemaksiatan itu itu sangat berat. Apabila kedua hal ini tidak terdapat pada diri seseorang, maka mudah baginya untuk bersabar. Bukan beban yang berat. Apabila salah satu dari keduanya terdapat pada seorang, yang satunya lagi dia tidak memiliki, maka mudah baginya bersabar dari satu sisi dan dia pun akan mengalami kesulitan dari sisi yang lain dorongan kuat untuk melakukan kemaksiatan. Tapi sarana tidak ada. Sarana untuk melakukan hal itu tidak dimudahkan baginya. Maka untuk bersabar itu mudah dari sisi yang lain meskipun ada kesulitan dari sisi yang lain pula. Demikian pula sebaliknya. فمن لا داعي له إلى القتل والسرقة وشرب المسكر وأنواع الفواحش muskir سهل عليه فصبره wala من أيسر شيء وأسهله maka orang yang tidak memiliki dorongan yang kuat untuk membunuh mencuri meminum minuman yang memabukkan dan untuk melakukan berbagai macam jenis perbuatan keji dan mungkar ditambah lagi dia tidak menemukan kemudahan untuk melakukan hal itu maka untuk bersabar dalam meninggalkannya adalah perkara yang paling ringan paling mudah ya tidak punya dorongan untuk membunuh Tidak punya keinginan untuk mencuri. Dan sarana untuk melakukan itu pun tidak ada. Dia tidak dimudahkan. Dia tidak punya keahlian. Maka untuk bersabar itu sangat mudah. ومن اشتد داعيه إلى ذلك وسهل عليه فعله فصبره عنه أشق شيء عليه dan barang siapa yang pendorong pada dirinya untuk melakukan perbuatan kemaksiatan itu kuat. Ditambah lagi dengan kemudahan yang diberikan kepadanya. Dia punya sarana untuk melakukannya. Maka untuk bersabar menahan diri agar tidak melakukan perbuatan tersebut merupakan perkara yang paling berat dirasakan oleh seorang hamba. ولهذا كان صبر السلطان على الظلم oleh karena itu sabarnya penguasa agar dia tidak melakukan kezaliman itu berat sekali berat kenapa dia penguasa biasanya seorang yang memiliki kekuasaan dia punya kemampuan untuk bertindak semena-mena. Dia punya kemampuan untuk melakukan perbuatan kezaliman. Seorang yang memimpin sebuah negeri, memimpin sebuah uh, satu masyarakat itu biasanya punya dorongan yang kuat untuk melakukan hal itu dan sarana ada yaitu kekuasaan yang dia miliki dia mampu menggunakannya untuk memeras rakyatnya, untuk melakukan perbuatan kezaliman, untuk menunaikan apa saja yang menjadi keinginannya dari hawa nafsu. Maka untuk bersabar menjadi seorang pemimpin yang adil, menjadi seorang pemimpin yang berupaya untuk melakukan hal-hal yang memberi kemaslahatan dalam kehidupan masyarakatnya itu berat sekali. Berat. Wa sabru syabi anil fahishah. Demikian pula sabarnya seorang pemuda untuk melakukan perbuatan keji, perbuatan zina. Yang namanya seorang pemuda godaan besar. Karena dari sisi kekuatan kekuatan hawa nafsunya, kekuatan syahwatnya itu lebih besar daripada orang yang sudah lanjut usia. Ketika seorang pemuda itu bersabar, sabar untuk tidak melakukan perbuatan zina, maka itu adalah sesuatu yang sangat berat. Wasabrul ghina an tanawulil ladzati wasyahawati 'inda Allah bimakan dan kesabaran orang kaya. Seorang yang memiliki kekayaan, wasabrul ghani. Ya, mestinya di sini tertulis al-ghani. Sabarnya orang yang kaya untuk meninggalkan berbagai hal-hal yang lezat dalam kehidupan dunia dan meninggalkan hal-hal yang sejalan dengan syahwatnya itu juga merupakan perkara yang sangat berat namun barang siapa yang bersabar, keutamaannya sangat besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Biasanya seorang kalau memiliki harta kekayaannya, dia bisa melakukan apa yang dia inginkan, bersenang-senang, mencari berbagai macam kenikmatan dunia, walaupun dalam urusan yang diharamkan Allah subhanahu wa ta'ala. mencari wanita, berjudi, dan yang lainnya dari hal-hal yang berkaitan dengan harta kekayaan. Itu dorongan sangat kuat. Fasilitas dia punya karena dia orang kaya. Ketika dia bersabar, sabar menahan dirinya untuk tidak melakukan kemaksiatan dan memanfaatkan harta tersebut dalam hal-hal yang diadilai Allah Subhanahu wa taala, itu sangatlah berat. Namun seorang yang mampu bersabar, maka dia memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu dalam riwayat Al-Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad dan yang lainnya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa beliau bersabda عجب ربك من شاب ليست له صبوة Rabbmu kagum takjub kepada seorang pemuda yang tidak memiliki sebuah sebuah itu kecenderungan untuk melampiaskan syahwatnya Allah Azza wa Jal kagum kepada seorang pemuda yang pemuda tapi tidak punya keinginan atau kecenderungan untuk melampiaskan syahwatnya. Dia sabar. Sabar menjaga kehormatannya. Sabar untuk tidak melakukan perbuatan keji. Seorang pemuda misalnya. Dia punya kekuatan. Apalagi kalau dia memiliki penguat-penguat yang lainnya, harta dia punya, dia anak orang kaya. Tambah lagi dari sisi paras dia ganteng. Ya. Menarik orang banyak. Tambah lagi banyak godaan dari para wanita. Sarana untuk melakukannya itu ada. Namun dia bersabar. Dia senantiasa taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia lebih mengutamakan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia yang fana. Maka dia beribadah kepada Allah. Dia menuntut ilmu agama. Dan dia menjadi seorang remaja yang istiqamah di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kedudukannya di sisi Allah sangat mulia sekali. Sampai Allah Subhanahu wa taala takjub kepada seorang pemuda di remaja namun tidak memiliki kecenderungan untuk melampiaskan syahwatnya dalam perkara yang haram. Walidzalika istahaqqa as-sab'ah al-madhkuruna fil hadits Ayyudhillahumullah fi dhilli arshihi likamali sabrihim wa masyaqqatih oleh karena itu tujuh golongan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala eh, yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yaitu hadis Abu Hurairah muttafaqun alaih maka mereka pun berhak untuk mendapatkan naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu di bawah naungan arasnya. Di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah tabaraka wa ta'ala. Itu disebabkan karena kesempurnaan kesabaran yang mereka miliki. Dan beratnya ujian kesabaran yang mereka hadapi itu. Namun mereka tetap bersabar. Yang pertama, al-imamul adil. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang pemimpin negara yang senantiasa bersikap adil. Adil. Padahal kemampuan dia untuk bertindak semena-mena. Untuk mengumpulkan harta, untuk menzalimi rakyat, itu ada. Namun dia tidak melakukan itu. Dia bersabar. Bersabar dari godaan harta, dari godaan tahta, dari godaan wanita maka dia pun senantiasa bersikap adil. Dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia senantiasa mengurusi rakyatnya dengan keadilan. Fa inna sabra al-imam al-mutasallit 'ala al-'adl fi qismihi wa hukmihi wa ridahu wa ghadabihi Maka sesungguhnya sabarnya seorang pemimpin yang memiliki kekuatan namun dia senantiasa bersikap adil baik dalam pembagiannya, dalam ketetapan hukumnya, dalam keridoannya dan dalam kemarahannya merupakan kesabaran yang paling berat. Yang kedua wasabra syabi ala ibadatillah wa mukhalafati hawahu Golongan yang kedua yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Seorang remaja yang tumbuh dalam beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tumbuh memiliki kecenderungan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sejak masa remajanya maka ketika dia bersabar untuk tetap beribadah kepada Allah dan menyelisihi hawa nafsu, itu adalah kesabaran yang paling berat. Yang ketiga, wasadrar rajuli ala mulazamatil masjid. Golongan yang ketiga yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang lelaki yang hatinya itu selalu bergantung kepada masjid, selalu mengingat masjid, selalu rindu untuk masuk ke dalam masjid, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Maka dia bersabar. Sementara godaan di luar sana berat. Godaan jabatan, godaan pekerjaan, godaan dunia, yang melalaikan namun dia bersabar sabar dalam menetapi masjid dia tidak sabar untuk segera datang ke masjid pada saat dia mendengarkan panggilan adzan hayya 'ala shalah hayya 'ala falah maka dia segera meninggalkan aktivitasnya untuk menuju masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sabara al-mutasaddiq ala ikhfa'is sadaqah hatta an ba'dhihi. Yang keempat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang bersedekah dengan ikhlas. Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seorang yang bersedekah dengan satu sedekah hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Artinya dia bersedekah dengan rahasia, dengan ikhlas semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini juga termasuk perkara yang paling berat. Seorang yang bersedekah untuk menyembunyikan sedekahnya agar tidak diketahui oleh orang lain itu berat. Kebiasaan orang kalau ingin bersegera, eh, kalau ingin bersedekah maka dia ingin ada yang diketahui oleh orang. Apakah dia menampakkannya di hadapan orang lain pada saat dia bersedekah? sehingga orang-orang mengetahuinya atau pada awalnya tidak ada yang mengetahui namun dia cerita eh kemarin saya Alhamdulillah punya kesempatan untuk datang ke 10 orang miskin itu ya Datang ke 10 orang miskin, saya bagi-bagikan sembako kepada mereka. Alhamdulillah, dia cerita kepada orang. Keinginan untuk menampakkan itu ada. Ketika seorang menampakkan sedekahnya, maka di sini ada cobaan. Cobaan ria, cobaan ingin mendapatkan sanjungan, cobaan ingin mendapatkan pujian agar orang-orang senang kepadanya, bahwa si fulan Masya Allah rajinnya dia bersedekah. Masya Allah si fulan ini suka memberi. Apalagi kalau ada embel-embel jabatan. Ntar lama, tak lama lagi pemilu misalnya. Dan dia mencalonkan diri. Wah, itu kadang-kadang cobaannya berat. Ingin memperlihatkan itu, itu sangat kuat. Walaupun secara lisan kadang-kadang mengatakan ya, enggak ini semata-mata karena Allah bukan untuk yang lain. Saya kasihkan kamu bukan karena saya ingin kamu memilih saya enggak. Pokoknya ini murni bantuan dari saya. Kadang-kadang lisan berkata demikian. Namun siapa yang mengetahui apa yang terdapat di dalam hati? Bersedekah diperbolehkan seorang berinfak dengan cara rahasia atau berinfak dengan terang-terangan silahkan dua-duanya diperbolehkan kedua-duanya disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dipuji oleh Allah jalla wa ala yunfiquna amwalahum billayli wan nahari sirra wa alaniyah falahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun orang-orang yang berinfak mereka menginfakkan harta mereka di malam hari, di siang hari, secara rahasia atau terang-terangan. Maka bagi mereka mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada rasa takut dan sedih bagi mereka. Jadi diperbolehkan. Apalagi kalau ada tujuan tertentu yang mulia Misalnya dia sengaja memperlihatkan sedekahnya untuk mengajak orang lain agar mereka ikut bersedekah. Untuk mengajak orang lain agar mereka pun berlomba-lomba dalam kebaikan ini. Itu tidak mengapa. Sebagaimana yang sudah pernah kita terangkan. Ini termasuk sunnah hasanah. Sunnah yang baik. Namun asal hukum bersedekah itu afdalnya dilakukan secara rahasia yakni sedekah yang sifatnya sunnah, nafilah. Dilakukan secara sir. Dan seorang yang menyedekahkan hartanya dengan cara rahasia, dia akan dimasukkan ke dalam tujuh golongan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sabr al-mad'u ila al-fahisha ma'a Kemudian yang kelima yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang lelaki yang diajak untuk melakukan perbuatan zina oleh seorang wanita. Seorang wanita yang berparas cantik dan dari keturunan ningrat dan punya kekayaan, punya kedudukan. Wanita ini menggoda lelaki itu. Subhanallah. Berat. Wa rajulun da'atuhum ra'atun dhatu mansibin wa jamalin. Faqala inni akhafullah. Seorang wanita yang menggoda seorang lelaki Dia memiliki paras kecantikan, dia memiliki kedudukan. Maka dia bersabar untuk menolaknya dan dia mengatakan sesungguhnya aku takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bersabar untuk menolak dan tidak melakukan e, perbuatan zina dan tidak memenuhi ajakan tersebut merupakan kesabaran yang paling berat. وصبر المتحابين في الله على ذلك في حال اجتماعهما وافتراقهما Kemudian yang keenam yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dua orang hamba yang saling cinta mencintai karena Allah. Mereka berkumpul karena Allah dan berpisah juga karena Allah. Maka sabarnya mereka untuk senantiasa memegang prinsip rasa cinta yang dibangun atas dasar karena Allah Subhanahu wa taala itu berat. Biasanya seorang kalau cinta kepada orang lain itu ada tendensi dunianya. Kenapa dia senang kepada orang itu? Ya karena orang itu orang kaya. Karena orang itu punya banyak harta, maka dia senang. Kenapa dia senang kepada orang tersebut? Ya karena orang itu punya jabatan. Kenapa dia senang kepada orang tersebut? Ya karena orang itu selalu membahagiakan dia dalam kehidupan dunianya. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang mukmin yang dia tidak cinta kepada orang lain kecuali karena Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa menjaga rasa cintanya itu. Ini berat. Perkara yang sangat berat. Wa sabrul baki خشية الله تعالى على كتمان ذلك وإظهاره idharihi من min الصبر. Kemudian yang ketujuh dari golongan yang diberi naungan oleh Allah Subhanahu wa taala di bawah naungan arasnya adalah seorang yang berada dalam kesendiriannya dia sedang berkhulwat tidak ada yang menyaksikan kecuali Allah Subhanahu wa taala lalu dia menangis karena takut kepada Allah jalla wa ala wa rajulun dzakara Allah khalian fa fadat seorang lelaki yang mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam kesendiriannya maka dia pun menangis menangis karena takut kepada Allah dia dia menyembunyikan tangisannya itu tidak dinampakkan oleh orang lain biasanya ada orang kalau dilihat oleh orang lain oh itu nampak kelihatan serius kelihatan khusyuk sekali sampai nangis-nangis ya apalagi kalau ada kamera yang sedang menyorotnya masuk televisi masuk siaran nangis Namun seseorang yang menangis dalam kesendiriannya tidak ada seorang pun yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka itu jelas menunjukkan keikhlasan dan menunjukkan khasyatullah rasa takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketujuh perkara ini Tujuh golongan yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Mengapa mereka meraih kedudukan yang mulia? Mengapa mereka diberi naungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada Yomul Qiyamah di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah di saat matahari didekatkan di atas kepala kepala para hamba. Mereka diberi naungan. Kenapa? Karena mereka telah menghadapi kesulitan ketika di dunia. Kesulitan untuk bersabar sabar untuk istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kesabaran yang sulit yang mereka hadapi di dunia, Allah Azza wa menggantikan mereka dengan dihilangkannya kesulitan yang akan dihadapi oleh umat manusia pada hari kiamat kelak. ولهذا عقوبة الشيخ الزاني والملك الكذاب والفقير المختال أشد العقوبة لسهولة الصبر عن هذه المحرمات عليهم لضعف دواعيها في حقهم فكان تركهم الصبر عنها دليلا على تمردهم على الله وعتوهم عليه oleh karena itu siksaan bagi orang tua, orang sudah lanjut, lalu dia berzina. Sudah tua berzina. Ini siksaannya lebih berat. Ya. Seorang remaja melakukan perbuatan zina, ya tentu itu adalah perkara yang besar, perkara yang haram, dosa besar. Namun memang ada faktor pendorong. Usia remaja menunjukkan syahwatnya yang begitu kuat. Tapi orang sudah tua, lanjut usia, tulang-tulang sudah melemah. Ya. Masih juga melakukan perbuatan zina. Wadiyadzubillah. Maka ini hukumannya lebih berat. Wal malik al-kadzab. Pemimpin, raja, penguasa, pendusta apa yang mengharuskan dia berdusta? Kalau dia seorang pemimpin ya dia bisa melakukan apa saja. Untuk apa dia berdusta? Tapi dia menjadi pendusta besar. Ya. Padahal begitu mudah bagi dia untuk bersikap jujur. Dia seorang pemimpin kok. Tapi dia menjadi pendusta besar. Ini hukumannya lebih berat. Wal faqir al muhtal, orang miskin tapi sombong. Apa yang mau disombongkan? Lah dia kere, fakir, miskin. Kok menyombongkan diri? Merasa lebih daripada yang lain. Apa yang mau di lebihkan? Apa yang mau diangkat? Ya. Kalau orang kaya, sombong, ya memang itu dosa besar. Namun ada faktor pendorong. Tapi kalau dia miskin, sudah miskin, sombong lagi. Maka orang-orang yang seperti ini, kata beliau, hukumannya jauh lebih berat. Kenapa? Karena untuk bersabar meninggalkan keburukan-keburukan dan dosa-dosa itu, itu sangat mudah. Tapi kok dia melakukannya? Ya. Sangat lemah pendorong untuk melakukan perkara itu. Tapi dia meninggalkan sabar. Maka kata beliau, ketika dia meninggalkan kesabaran, sementara begitu mudahnya dia untuk bersabar, karena tidak ada faktor yang kuat yang mendorong untuk melakukan hal itu. Maka itu merupakan tanda yang menunjukkan sikap melampaui batas terhadap Allah subhanahu wa ta'ala dan kesombongan yang berlebihan. Walihada كان sabru an ma'asil lisan wal farj min as'abi anwa'is sabri li إليهما da'i ilaihima wa suhulatihima oleh karena itu kata beliau bersabar untuk tidak melakukan kemaksiatan-kemaksiatan yang berkaitan dengan lisan dan kemaluan itu termasuk jenis kesabaran yang paling sulit. Sabar untuk mengontrol lisan dan kemaluan. Itu kesabaran yang paling berat. Kenapa? Karena faktor pendorongnya kuat. Ya. Dan kemudahan untuk melakukannya itu sangat mudah. Kemaksiatan lisan dan kemaluan. Ya. Fa inna ma'asil lisan fakihatul insan. Kemaksiatan-kemaksiatan yang berkaitan dengan lisan itu adalah buahnya seorang manusia ya. Dalam artian ibaratnya ini tubuh manusia ini seperti pohon yang memiliki buah gitu. Buahnya hasilnya itu terdapat pada lisannya sangat mudah bagi seorang untuk melakukan perbuatan kemaksiatan yang berkaitan dengan lisan. Karena lisan ini tak bertulang. Dan seorang ketika menggerakkan lisannya untuk berbicara, itu tidak membutuhkan tenaga yang yang yang banyak untuk untuk menekannya, untuk memberi kekuatan badannya. Tidak. Ringan sekali. Sehingga untuk bersabar, menahan lisan itu sangat berat. Kan namimah. Apa itu buah dari lisan yang ada pada manusia? An-namimah. Mengadu domba. Menggibahi orang. Menceritakan kejelekan orang. Berdusta. Suka berdebat. Memuji diri sendiri. Baik dengan cara terang-terangan atau sindiran. Suka menukil ucapan orang. Mencerca orang-orang yang dia benci. Dan memuji orang-orang yang memujinya dan mencintainya. Dan yang semisalnya. Maka ini adalah penyakit-penyakit lisan. Yang begitu mudah bagi seorang untuk melakukannya. Kenapa? Tattafiqu quwwatud da'i ada kekuatan pendorong yang kuat pada dirinya untuk melakukan. Tambah lagi memang itu adalah hal yang mudah. Bukan hal yang sulit. Seorang kalau mau ngomong tidak perlu bicara. Apa tidak perlu seorang mengeluarkan harta. Tidak perlu seorang menggunakan tenaga yang banyak untuk berbicara. Mudah untuk menggerakkan lisan. Sehingga kata beliau, فَيَضْعُفُ sabru Maka menjadi lemah untuk bersabar dari menjaga lisan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika mengatakan kepada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu beliau menyampaikan nasihat kepada Muaz amsik alaika lisanak tahanlah lisanmu wahai Muaz Jaga lisanmu wahai Mu'ad. Kata Mu'ad bin Jabal, "Wa inna la mu'akhadhuna bimana takallamu bih." Apakah kami akan disiksa dengan apa yang kita bicarakan? Apa yang disebutkan oleh lisan-lisan kita? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa hal yakubbun nas fi an-nari ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim." Tidaklah yang menyebabkan manusia itu terjerembab dan terbalik di dalam neraka. Dia berjalan di atas hidungnya. Dia berjalan di atas kepalanya. Melainkan disebabkan karena hasil daripada lisan-lisan mereka ketika berbicara. Yang menyebabkan mereka dilemparkan ke dalam neraka. Yang menyebabkan mereka terjerembab ke dalam neraka berjalan di atas wajah-wajah mereka di dalam neraka disebabkan karena lisan yang ini suka berdusta yang itu suka mengumpat yang sana suka mencaci maki menggibah melakukan adu domba suka berdebat menyanjung-nyanjung diri sendiri dan berbagai macam penyakit-penyakit lisan yang lainnya. Inilah yang menyebabkan manusia dilemparkan ke dalam api neraka waliyadzubillah. Wala siyama idza saratil ma'asi lisaniyah mu'tadatan lil 'abdi apalagi kalau kemaksiatan-kemaksiatan lisan itu sudah menjadi kebiasaan hamba itu maka sangat berat baginya untuk bersabar Sabar untuk mengunci lisan. Berat. Oleh karena itu kata beliau, engkau terkadang mendapati seorang rajin menegakkan qiyamul lain, Rajin berpuasa di siang hari. Dia punya sikap warak. Ya. Untuk melakukan hal-hal yang diharamkan yang kecil sekalipun. Bahkan dia bersikap waro untuk bersandar kepada bantal yang bantal itu terbuat dari kain sutra. Takut dia. Artinya dalam melakukan perbuatan yang haram, yang tidak berkaitan dengan lisan, itu dia mampu melakukannya. Dia bersikap warak terhadapnya. Rajin melakukan ibadah. Tapi dalam urusan lisan, dalam urusan lisan yutliqu lisanahu fil ghibah wan namimah wat tafakkuh bi a'radil khalq wal qawli 'ala Allah ma la ya'lam. Namun dia melepaskan lisannya untuk menggibah. Dia senang kalau menceritakan orang itu senang sekali. Ya. Kadang-kadang bahkan ada yang kadang-kadang melakukan hal itu dengan mengatasnamakan agama. Dengan mengatasnamakan agama. Kadang-kadang ada yang sampai menukil dari para ulama ussalaf. Ulama ussalaf ketika mereka mengatakan ta'alu bina naghtabu sa'ah. Ah, mari kita sama-sama berkumpul, kita menggibah sesaat. Maksudnya apa? Mereka berbicara tentang perawi-perawi yang ini pendusta, yang ini lemah, yang ini uh, tidak diterima hadisnya dan seterusnya untuk menjaga dan memelihara syariat dan mereka adalah para ulama uljarh wa ta'dil yang memiliki keahlian namun ada sebagian bahkan tidak sedikit dari para pemuda ahlus sunnah yang mereka terjatuh ke dalam riba lalu mengatasnamakan agama. Terjatuh ke dalam riba yang diharamkan. Menceritakan dan menyebutkan keburukan-keburukan saudaranya muslim. Bahkan saudaranya ahlus sunnah. Dengan alasan kita kan sedang membicarakan jarah wa ta'dil. Ta apakah anda termasuk orang yang punya keahlian dalam jarah wa ta'dil? Apakah anda termasuk di antara ulama ul-jarih wa ta'adil? Yang menyebabkan dihalalkan bagimu? Apakah tujuanmu benar-benar untuk menjaga dan memelihara syariat? Atau jangan sampai engkau melakukan itu hanya sekedar tasyafi pembalasan dendam, intiqam. Ittaqullah, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. hati bersenang-senang untuk merusak kehormatan manusia. Berbicara atas nama Allah subhanahu wa ta'ala tanpa ilmu. Dengan kejahilan, dengan kebodohan. Sangat mudah baginya. Yang ini semua adalah merupakan penyakit-penyakit lisan. Hati-hati. Kadang-kadang kita melihat ada seorang Masya Allah. Dalam urusan ibadah, rajinnya dia sholatul lain. Rajinnya dia berpuasa Wajahnya pucat pasti disebabkan karena dia tidak tidur di malam hari. Begadang. Qiyamul lail. Menghidupkan malam hari dengan ibadah. Tapi ketika dia berbicara. Waliyadzubillah. Berbicara tanpa ilmu. Berani berfatwa. Berani menyampaikan sesuatu dengan penuh kejahilan. Padahal ini termasuk penyakit lisan yang termasuk perbuatan dosa yang paling besar yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma ma minha wa batan wal ithma wal baghya bighairi al-haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Allah Jalla wa'ala menyebutkan tingkatan yang paling terakhir, yang paling berbahaya. Yang paling besar kemudaratannya berbicara tentang Allah, tentang agama Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Wa kathiran mimman tajiduhu yatawarra 'anid daniq min haram Engkau mendapati banyak orang mereka mampu bersikap warak, meninggalkan perkara-perkara yang sepele dari perkara yang haram, perkara haram yang ringan, yang paling ringan dan dia mampu untuk meninggalkan tetesan, setetes untuk minum khamar, dia tinggalkan. Apalagi banyak. Setetes saja dia tidak berani untuk mencobanya. Wa mithlu ra'sil ibrah minan najasa dan setitik dari najis dia tinggalkan. Wala yubali bertikabil farjil haram, namun dia tidak peduli untuk melampiaskan syahwatnya, kemaluannya dalam perkara yang diharamkan. Allahul musta'an. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad dengan sanad yang sahih ada seorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bertanya tentang seorang wanita. Wanita ini rajin beribadah. Rajin sholat di malam hari. Rajin berpuasa di siang hari. Kalau dia bersedekah, bersedekah dalam jumlah yang besar. Namun dia menyakiti tetangganya dengan lisannya. Wa kanat tu'zi jaraha Dia menyakiti tetangganya dengan lisannya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dia min ahli nar. Dia termasuk penghuni neraka. Maka hendaknya seorang mukmin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisannya. Jangan sampai kemudian dengan sebab lisan dia terjatuh ke dalam perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan Allah Jalla wa'ala menghinakannya dan melemparkannya ke dalam neraka jahanam. Saya kira sampai di sini ma'asyiral muslimin rahimakumullah yang kita bahas dari kitab Uddatus Sabirin wa Dakhiratus Syakirin. Semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wallahu taala a'lamu bissawab. Saya kira sampai di sini insyaallah semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته